Setelah itu mudah-mudahan kita dapat menyelesaikannya dan hari ini juga kita akan dapat melanjutkan di ad-dars as-sabi' pelajaran ketujuh. Tak terasa waktu terus berjalan dan kita telah sampai di pertemuan yang ke-15 seperti yang disampaikan tadi. Dan banyak sekali e, eh, mufrodat yang telah kita lewati dan mudah-mudahan antum baik yang di studio maupun juga ikhwan dan akhwat di rumah seperti yang kita harapkan dan kita ulang-ulang e, melakukan murojaah di rumah. Kalau kita hitung dengan teliti bisa jadi mufrodat yang telah kita pelajari bisa sampai 100 lebih. Bagi ikhwan dan akhwat yang coba untuk menghitung mungkin akan temukan lebih dari itu. Dan ini uh, satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang dengan pertolongannya kita dapat uh, terus belajar dan mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menyelesaikan buku ini dan eh, mencapai tujuan akhir daripada pembelajaran bahasa Arab kita yaitu untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak syak bahwa memahami bahasa Arab adalah modal utama untuk kita memperdalam uh, Al-Quran dan Sunnah serta ulumul Islam pada umumnya karena uh, ilmu ini diwarisi turun temurun dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini dengan wasilah bahasa Arab Al-Quranul Karim dengan bahasa Arab hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbahasa Arab. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mewariskan ilmu ini kepada generasi tabiin juga dalam berbahasa Arab dan seterusnya hingga sampai ke tangan kita juga dalam berbentuk bahasa Arab. Dan alhamdulillah banyak orang yang e, telah memiliki pengetahuan bahasa Arab sehingga dapat me menerjemahkan bahasa Arab ini menjadi bahasa kita, bahasa Indonesia, lalu menyebarkan ilmu-ilmu Islam dengan melalui bahasa kita. Tapi tentu lebih afdol dan lebih baik adalah kita dapat merujuk langsung ke buku-buku tulisan para ulama dalam teks Arabnya. Karena bisa jadi penerjemahan tidak cukup. Karena sebagaimana tabiat manusia yang lemah bisa jadi ada kesalahan, bisa jadi ada kesalahpahaman atau kesalah terjemahan dalam satu kata, maka e, dinasihatkan untuk pelajari bahasa Arab ini dalam rangka untuk mendalami atau menggali ulumul Islam, ilmu-ilmu Islam dalam bahasa Arab atau teks Arab. Dan uh, ikhwan wa akhwat fillah azakumullah. Uh, eh, nahnu wasalna fi safha tis'a wa thalathun. Sahih tis'a wa thalathun? Qara'na ad-dars as-sabi' qara'na ya akhi. Taib. Kita sampai di halaman 39. Tapi 39 ini untuk buku cetakan terbaru Adapun antum yang mendapatkan buku cetakan lama, maka di halaman berapa sih? Halaman 38. Ad-Darsus Sabi' <clears throat> Ad-Darsus Sabi'u pelajaran ketujuh. Tadi sebelum kita masuk ke Ad-Darsus Sabi' Baki lana ba'da at-tadribat ada beberapa latihan yang masih tersisa yang kiranya perlu diselesaikan terlebih dahulu baru setelah itu kita akan masuk ke ad-dars ar-rab as afwan ad-dars as-sabi' pelajaran ketujuh. Taib illam ukhdi annahu nahnu wasalna fi at-tamrin ar-rabi' alis كذلك التمرين الرابع التمرين الرابع latihan keempat صحح الجمل الآتية هذا هو نعم أما الدرس الثالث قرأناه التمرين الثالث أقصد التمرين الثالث قرأناه طيب طيب بقي التمرين الرابع والتمرين الخامس ثم بعد ذلك بعد ذلك الكلمات الجديدة طيب التمرين الرابع latihan keempat انظروا يا اخوان انظروا التمرين الرابع صفحة halaman eh sittatun wa thalathun sittatun wa thalathun 36 latihan 4 halaman 36 antum ya ikhwan dan akhwat yang ada di rumah mempersiapkan membuka halaman 36. Bagi yang memiliki buku edisi baru, halaman 37, saboan wa beda satu halaman. Sekali lagi antum yang memiliki buku cetakan lama maka ada di halaman 36. Bagi antum yang punya buku cetakan terbaru, halaman 37. At-tamrin ar-rabi' latihan keempat, sahih al-jumal al-atiyah. Sahih. Mana sahih ya kan? Sahaha Yusahihu Tashihan Tashih Mengoreksi Memperbaiki Sahih Koreksi Atau perbaiki Al-Jumal Al-Jumal jama' min Al-Jumlah Al-Jumal jama' min Al-Jumlah Kalimat-kalimat Al-Atiyah Al-Atiyah berikut Sahih Al-Jumal Al-Atiyah Koreksi atau perbaiki kalimat-kalimat berikut atau kalimat-kalimat di bawah ini. Jadi antum akan temukan kalimat-kalimat yang ada di bawahnya ini eh, ada kesalahan. Ada kesalahannya. Antum diminta untuk mengoreksi. Nah, ini di sini eh, menguji maklumat antum yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada yang berkaitan dengan penggunaan hadza dan hadhihi. Ada yang berkaitan dengan dengan eh, sifat. Hmm, bagaimana sifat eh, terhadap sifat yang uh, sifat daripada isim mu'annas atau isim mudhakar, bagaimana sifatnya dan Allah antum akan temukan di uh, latihan ini Baik, nabda kita mulai sahih al-jumal al-atiyah. Wahid haqibatu man hadha. Haqibatu man hadha. Al-jumlah huna ya ikhwan Khatiyah. Al-jumlah huna khatiyah. Kalimatnya di sini salah al matlubuna yang minta yang diminta di sini adalah antum antusahhihu al-jumlah. Antum perbaiki kalimatnya bagaimana seharusnya? Haqibatu min oman man? Haqibatu man hadhihi hmm, haqibatu man hadhihi hmm, al khata kesalahannya ternyata di hada pengguna hada seharusnya Seharusnya hadhihi. Haqibatu man hadhihi. Hmm, bukan haqibatu man hadha. Karena hadha ini kembali ke siapa ya, kawan? Kembali ke mana hadha ini? Haqibah. Haqibah isim mu'annas. Kata benda yang bersifat perempuan. Maka kita menggunakan kata tunjuk hadhihi. Bukan hadha. Santum. Isnan. Tapi ikra anta alan. isnan. Soal. Soal sani. Soal kedua. الغرفة مفتوحة نعم الغرفة مفتوحة الغرفة مفتوحة انظر الجواب يا اخوان الجواب ما شاء الله صحيح نعم الغرفة مفتوحة awalnya al-ghurfatu maftuhun kenapa salah di sini karena mu'annas. karena maftuhun untuk siapa untuk al-ghurfah al-ghurfah muannas maka maftuh harus muannas juga Nah, Al-ghurfatu maftuhatun. Al-ghurfatu isim mu'annats karena ada ada apa ya ikhwan di situ yang menunjukkan dia isim mu'annats al-ghurfah? Ada ternyata amar butoh. Maftuhatun maka sifatnya juga harus mu'annats. Faham? Al-ghurfatu maftuhatun bita marbutoh. Ahsantum. ثلاثة من من يقرأ ثلاثة أنت يا أخي هذا سيارة الطبيب جيد مم. الجواب هذه سيارة الطبيب هذه سيارة الطبيب ما شاء الله أحسنت بارك الله فيكم انظر يا إخوان أنتم lihat ya إخوان di sini mana kesalahannya Hada yang benar hadhihi karena hadhihi untuk menunjuk sayyarah dan sayyarah isim muannas. Kalau hada untuk isim مذكر maka kita menggunakan hadhihi fahimtum ya ikhwan طيب أربعة أنت يا أخي الكريم أربعة من تفضل هذه مفتوح آه sekali lagi يا أخي هذه هذه مفتوح صحيح القراءة يا إخوان هذه مفتاح سيارة مفتاح السيارة هذه مفتاح السيارة سيارتي سيارتي أحسنت طيب الجواب صحيح. هذا هذا مفتاح سيارتي طيب. Sahih. Hadhihi kita ganti dengan هذا hada. Apa sebabnya ya ikhwan? م- م- Karena miftahun مفتاح. Jadi muzakkar. Ah, miftahun isim muzakkar. Maka kata tunjuknya harus juga muzakkar. muzakkar. هذا لا تقول هذه طيب أحسنت بارك الله فيك طيب الأخير خمسة أين السيارة هو في الشارع أين السيارة هي في الشارع أين السيارة هي في الشارع di mana kesalahannya ya kawan syari'ai iya di mana هو huwa huwa karena huwa itu kembali ke mana سيارة sayyar tapi ada ada kesalahan di sini ada bukan kesalahan di cetakan terbaru Buku cetakan terbaru yang kita pegang di sini As-Sayyaratu. Adapun cetakan lama Al-Baqaratu. Al-Baqaratu. Ma maaf mushkil, antas sahih. Cetakan lama sekali lagi antum yang dan ini sebagian besar ikhwan dan akhwat punya buku cetakan lama, maka afwan eh, di cetakan terbaru menggunakan kalimat as-sayyaratu. Adapun di cetakan lama menggunakan kalimat al-baqaratu. Tapi tidak masalah karena kedua-duanya sama-sama isim muannas, sama-sama isim. Nah, sehingga jawabannya baik antum menggunakan dengan buku cetakan lama maupun cetakan terbaru, jawabannya tetap sama. Hiya. Ainal baqaratu hiya fi syari'i. Ainas sayyaratu hiya fi syari'i. Sama-sama hiya alhamdulillah. Hmm. Baik. Al-an uh, at-tamrin al-khamis. At-tamrin al-khamis. Setelah ini mungkin kita akan berikan kesempatan bagi para mustami untuk uh, mencoba me mengerjakan latihan. Ya. At-tamrin al-khamis, latihan kelima. <clears throat> Unzuru ya ikhwan. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Iqra waktub, ma mana iqra? Baca Bacalah. Waktub dan tulislah ma'a dhabti dengan abab itu memastikan menentukan, menentukan benarnya apa awakhiril kalimat harokat akhir kata, dari kata-kata berikut. Di sini perintahnya ikra waktu. Hmm, berarti antum yang di rumah dan juga ikhwan di studio, di sini PR antum sebenarnya harus ada dengan dengan ditulis. Nah, kalau kata antum ya ikhwan antum tulis nggak di rumah? Nah, ah, ikhwan di studio, la. Nah, ah, nah. nah hadhihi muskilah. Hadhihi muskilah. Eh, ana eh, sudah minta sejak awal bahwa yang diminta ditulis walaupun memang tidak bisa kita periksa. Ikhwan dan akhwat yang di rumah mungkin tidak bisa kita periksa bagaimana hasilnya. Antum kalau ini sudah halaman berapa sih? Halaman 30-an sudah. latihan latin mungkin sudah sudah hampir bisa jadi diminta untuk PR menulis ini sudah banyak. Kalau antum rutin menulis dari sejak awal kita belajar sampai sekarang ini, antum cek halaman pertama antum tulis, tulisan antum antum lihat, lalu halaman terakhir yang antum tulis antum akan menemukan perubahan insya Allah antum yang yang apa namanya yang rutin menulis sesuai dengan perintah di buku ini antum lihat cek dari halaman pertama antum tulis lalu lihat halaman terakhir yang antum baru kerjakan insya Allah antum akan temukan perubahan tentu bukan perubahan semakin jelek bukan perubahan semakin semakin baik antum akan temukan uh, tangan antum lama kelamaan semakin halus semakin Eh, apa namanya semakin ringan beda ketika menulis pertama kali bahasa Arab. Baik, sekali lagi ditekankan kepada ikhwan dan akhwat baik yang di studio maupun di rumah untuk mengerjakan PR menulis seperti yang diperintahkan di buku ini. Diusahakan jika memang belum sempat sekarang ini maka masih ada kesempatan alhamdulillah. Tidak ada kata terlambat. Maka eh, mulai sekarang ini maka antum ikhwan akhwat di studio dan juga di rumah antum bersungguh-sungguh mengerjakan semua tugas dan mulai menulis. Baik, insyaallah. Ya ikhwan, insyaallah. Insyaallah. Baik. <coughs> نعم ايه نضع هذه اللي يعني لا اكتب في الكراسة اكتب في الكراسة أنا تدرس دي بقول تدرس لا تكتب في في في الكتاب طيب فيما إن شاء الله فيما لا لا طيب لا لا طيب التمرين الخامس لا لا. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Ah, anak minta ikhwan studio satu ada empat soal nih pas sini. Anta ya khin kirim. Hadza li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Wa li Hamidin. Antum lihat hada li Muhammadin. Kenapa majrur akhi? Lima ada majrur, kenapa kasrah? Karena ada, lam. Ya. Ada lam. Lam termasuk harful jar. Memajrurkan isim setelahnya. Dan di sini nah. tanda isim itu majrur adalah kasrah tain. Li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Ahsant. Baik, eh, mal farqu baina hadza wa dzalika ya ikhwan? Mal farqu baina hadza wa dzalika? Apa beda antara hadza dan dzalika? Hada ini dalika itu. Hada ini dalika itu. itu. Dari segi makna. Lalu dari segi uh, dari segi apa namanya? Makna lain? Hada eh, eh, qarib. Hada ismul isyara lil, lil qarib, kata tunjuk untuk yang dekat, hada untuk yang dekat, dalika untuk yang isyaratun lil ba'id, ahsan. Untuk menunjuk benda yang jauh. Ahsantum, barakallahu fikum, masyaallah. Taf, ithnan. Fadal ya akhir Karim, ithnan. rukmu thani Nah لمن هذه هذه لياسر هذه لياسر احسنت لمن هذه هذه لياسر لماذا ياسر مجرور kenapa yasir di sini tanda harakatnya kasratain karena ada karena ada lam wal- wal lam min huruf al-jar lam itu bagian daripada huruf al-jar ahsant ثلاثة تفضل يا أخي الكريم ثلاثة Alhamdulillah. الح... Eh, eh, wadih, wadih al-harakat. Antum sekali lagi, ya, akhi. Perjelas harakatnya. Alhamdu. Alhamdulillah. Hi. Mengapa, mengapa hi? Majrur. Ada Ada, Lam. Ahsan. Karena ada lam. Lillahi. Lillahi. Ahsan. Taib, arba'ah. Hmm. Allahul masyriqul as. Masyriqu wal. Allahul masyriqu wal maghrib. Wal maghrib. Sahih ya, ikhwan? الجواب خطأ لله لله المشرق والمغرب, آه، di situ memang tidak ada alif berarti menunjukkan itu bukan Allahu tulisannya adalah lillahil masyriqu wal maghrib طيب احسنت بارك الله فيكم فهمتم يا اخوان التمرين الخامس هذا فهمتم فهمنا فهم ان شاء الله طيب Ini sebenarnya latihan-latihan yang sering kita lakukan, tapi di sini eh, hanya empat soal mungkin e, karena memang sudah sering diulang sehingga hanya empat soal di sini. Nah. Taib al-kalimatul jadidah sama ba'da Dari naftah fosali dalam sistemnya. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimat, Mama mana al-kalimat ya ikhwan? Kata-kata ah, al-kalimat jama'. Ada sekedarik? Bala. Bala. Al-kalimat ini jama'. Jama'nya dari dari apa nih ikhwan? Mufradnya apa? Kalimah. Al-kalimatu bitta marbutoh. Al-kalimah. Al-kalimatu. Al-jadidatu. Hmm, mana al-jadidah? Baru, baru, baru. baru. Mengapa al ya, jadid pakai tak marbutoh? Mengapa al-jadidah itu pakai tak marbutoh ya? Karena sifat untuk al-kalimat. Sifat untuk al-kalimat. Al-kalimat mu'annas maka sifatnya juga harus mu'annas. Mu'annas. tuh tum? Kaidahnya adalah as-sifatu tatba'ul mausuf as-sifatu tatba'ul mausuf. Sifat itu mengikuti mengikuti sifat uh, benda yang disifati. Afwan, sifat itu mengikuti benda yang disifati. Benda yang disifati muannas, maka sifatnya harus muannas. Sifat uh, benda yang disifati muzakkar, maka sifatnya harus muzakkar. faham tuh? Insyaallah. Baik, yang yaqra' al-kalimat al-jadida hadhihi? Anta? Fadal. الكلمات الجديدة نعم. جديدة نعم المكواة الدراجة الملعقة القدر نعم البقرة نعم الفلاح الأنف الفم الأذن اليد الرجل <laughs> الرجل الرجل طيب الشاي نعم الأم نعم الثلاجة أحسنت القهوة سريع نافذة أعد أعد نافذة نافذة نافذة النافذة النافذة جدا جدا طيب أعد أعد أعد يا أخي sekali أنت untuk ulang sekali lagi kalimat al-jadidah. al kalimatul jadi. Dan sekaligus ikhwan yang lain menerjemahkan ikhwan yang lain menerjemahkan al mikwat hmm nama al mikwat ya ikhwan setrika setrika setrika ahsan istamir ad darajatu sepeda sepeda, sepeda. nah al milaqatu sendok sendok al qiduru panci panci priuk priuk priuk antum lihat gambarnya bukan panci nah al alati itu fihi ta mayut bakh fihi ta baik eh. al al baqarah tu. Nah, mana Al-Baqarah? Sapi. Nah, ada surat di surat kedua setelah Al-Fatihah Al fatihah al al tu. Istamir. Al-Fallahu. Hmm. Petani. Petani. Nah. Al-Anfu. Al-Fallahu untuk laki-laki perempuan. Laki-laki. Untuk laki-laki. Kalau perempuan? Al-Fallah. Al-Fallahatu dengan tak marbut. Ahsan. Istamir. Al-Anfu. Baik. <coughs> Hidung. Al-Anfu muzakkar atau muannas ya, ikhwan? Muannas. Al-Anfu muannas? La mudzakkar. oh mudzakkar الأنف مذكرة تقول هذا هذا أنف lubangnya dua tapi <laughs> Iya benar lubangnya dua tapi tidak itu tidak dihitung bukan lubang tapi benda ini keseluruhan ini هذا أنف لا تقول هذه أنف استمر Al famu. نعم ما معنى الفم mulut Mulut. مرد طبعا هذا مذكر أليس كذلك Nah, bala. Al-udhunu. Hmm. mana al-udhun? Telinga. Telinga. Ah, hada hadhi udhun atau hada udhunun? Hadi, hadi udhunun. Datakan hada udhun. Kenapa kita menggunakan hadi udhun? Karena dia lebih berpasangan. Karena udhun muannas. Muannas Setiap anggota badan yang jumlahnya berpasangan Maka dia muannas. Hasan, Stemir. Al-yadu. Nah, tangan. Tangan. tangan. Ya. Ar-rijlu. Kaki. Kaki asyayu teh teh teh nah sah sahih sah al ummu nah ibu ibu as-salajatu kulkas lemari lemari es ahsan al qahwatu kopi kopi nah sari'un cepat cepat cepat an-nafidatu jendela jiddan sangat amat sangat, sangat. jiddan itu kalau diletakkan di belakang jamilatun jiddan masya Allah hadhil qahwatu ladzizatun jiddan ma hmm. mana hadhil qahwatu ladzizatun jiddan kopi ini kopi ini ladzizatun lezat jiddan lezat sekali sangat lezat atau lezat sekali santun. Tapi bijanib al-kalimat al-jadidah huna di samping di kali kata-kata baru ini ada beberapa kata-kata baru lain sepertinya yang tidak masuk ke sini. Ada kata-kata baru lain yang tidak masuk di kotak ini. Apa sebabnya? Anda temukan ada di sini ada al mashriku al-maghribu. hadi hatani kalimatani jadidatani. Ada sekadalik? Oleh satu jadidah. Atau جيدة Nama al mashrik? Al mashrik. Timur. Timur. Al-maghrib barat. Ba al Mashrik barat. Eh afwan al Mashrik timur, al maghribu barat. Barat. Hasan. Nah, hal manakah kalimah ukhra? Ada kalimat ada kata lain yang belum antum pahami, ikhwan? Hah? Baik, alan rubama naftah al majalil al-mustami'. Baik. Demikian ikhwatal Islam bagi antum yang akan mencoba untuk mengerjakan latihan Kami persilakan untuk menghubungi line telepon 8236543 Kita angkat untuk yang pertama Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya silakan dari mana? Dari Umu Yusuf Silakan, di mana? Di Cibarusa Silakan Baik Umu Yusuf, ikra'i at-tamrin ar-rabi' Hakibatu man hadihi Hakibatu man ha Eh, ikra ikra'i al aswal awal. Baca dulu kalimatnya sebelum di diperbaiki. Hakibatu min ha, man hadza. Baik, ada jawab. Hakibatu man hadhihi. Sant. Isnan. Al hurfatu. Uh, eh, min fadliki uzkur ar-raqam. Disebutkan angkanya. Wahid, isnan. Isnan. Sekarang isnan. Oh gitu ya. Uh, isnan. Nah. nah. Al-ghurfatu maftuha. Maftuhun. Nah. Al-ghurfatu maftuhatun. Ahsant. Salasa. Salis. Salasa. Salasa. Nah. Hada sayyaratu. Hada sayyaratun. Disambung. Hada. Disambung. Hadza sayyaratul tabibi. Ah, alif lam syamsi atau alif lam al-qamariyah ini? Syamsi. Ya. Al-tabib apa at-tabib bacanya umum? Ayat at-tabib. At-tabib. Coba disambung sekali lagi. Hadza Hadza sayyaratul ah, Hadza sayyaratul tabibi. Ahsan. Sahih. Hadhihi sayyaratul tabibi. Ahsan. Arba. Ah, ini Ustaz mau nanya ya. Ustaz. Ya ini kenapa haki batu bukan haki batun gitu? Ah, karena haki batu itu mudafun, posisinya sebagai mudafun. Masih ingat Ummu Yusuf? mudafun dan mudaf ilaih? Mudafnya ke man itu ya? Ah, mudaf ilaihnya man hada. Kalimat dua kata man hada itu posisinya hmm. sebagai mudafun ilaih. Dia majrur takdiran. Takdirnya dia majrur, tidak terlihat majrurnya, tapi iya. itu posisinya sebagai mudhafun ilai sehingga hakibatu tidak boleh hakibatun oh, gitu ada ya. mudhaf iya iya nah. terus sama yang ini nih hadihi sayyaratu tobibi nah bukan uh, tobibati gitu La, tidak ada hubungannya, tidak Lari. tidak sama ya? sekali berpengaruh dengan sayyarah. Oh, iya, nah, iya. jangan karena sayyarah anak maka tabibnya harus mu'anats, tidak, tidak tidak selalu, tidak selalu. Ini tidak iya, tidak terpengaruh iya, dengan enggak, nyambung, enggak ada iya, Tidak ada ya. sama sekali hubungannya bisa sama bisa. sariun itu artinya apa tadi? Sariunnya mana ya sariun? Oh, sariun cepat. Cepat. Oh, cepat. cepat ya. ya. Oh, Umum ada dua soal lagi mau diteruskan atau cukup? Boleh. Boleh silakan Arba'ah. Tanggung, silakan Umum. Iya. Hadhihi miftahul hadhihi miftahul Disambung. Hadhihi miftahus sayyarati. Sama. Hadhihi miftahus sayyarati. Naam. Hada miftahus sayyarati. Mumtaz. Al-akhir khamsah. Ainal baqaratu. Ainal baqaratu. Naam. Huwa fi sayya. Huwa hmm. Ainal baqaratu. Jawabannya? Iya fisyari. Iya fisyari. Ahsanti. Barakallahu fikum. Syukron. Jazakallah khair. terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh. Di belakang Umu Yusuf kami persilakan di 8236543 bagi Anda yang akan mencoba latihan yang keempat pada malam hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ya, silakan dari mana? Dari Depok. Silakan. Silakan at-tamrin at tamrin al khamis Latihan kelima. Ya. Hadhihi Muhammadu. Sekali lagi, Afwan sekali lagi. Haza atau hazihi? Haza, haza Muhammadu wa zalika Hamidin. Hmm, ada dua huruf yang tertinggal. Haza li Muhammadin. Ah, nanti lihat di situ ada lam sebelum Muhammad. Ya. Sekali lagi haza. Haza li Muhammadin وذلك حامد لحامد لحامد طيب أحسنت استمر اثنان نمر دوا langsung jawabannya apa soalnya Ustaz? Uh, langsung, langsung. Ini oh. soalnya membaca. Oh iya iya. iya. Harakatnya. <clears throat> iya iya. Liman hazihi hazihi liyasirin. Liyasirin. Taib, salasa. Alhamdulillahi. Ahsant. Arba'ah masyriku wal maghrib. Sekali lagi, Lillah. sekali lagi Afwan, arba'ah. Lillahil masyriku wal maghrib. Lillahil masyriku wal maghrib. Ahsanti, barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Taib, ya. terima kasih. Taib. Kami persilakan kembali uh, masih kita beri kesempatan bagi Anda pada kesempatan uh, <clears throat> sesi pertama ini di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana? dari Umi Iza di Bekasi. Silakan. Umi Iza dibaca al-kalimatul jadidah yang dalam kotak itu. Al-mikwatu. Uh, eh, sekali lagi al Al-mikwatu. Baik, mana al-mikwatu? Uh, eh, sendok. Ah, al-mikwatu sendok? Uh, apa setrika? Setrika. Oh. teruskan. Stemiri. ad jatuh. Naam. Al-mil'aqatu. Taib. Al-kidru. Al-kidru. Umu Al sebentar, anak tanya. Yang betul yang mana? Hadha Qidrun atau hadhihi kidrun? Hadhihi kidrun. Ah, Santi. Ahsanti. Istamir, teruskan. Al-baqaratu. Jaid. Al-fallahu. Jaid. Al-anfu. Naam. Al-famu. Ah, santi. Al-udunu. Muntaz. Al-yadu. Jaid. Ar-Rijlu. Ar-Rijlu. Ma mana Ar-Rijlu? Oh, Kaki. Taib. Istamir? Asyayu. Taib. Ma mana Asyayu umu? Eh, Teh. Teh. Ah, sant. Al-Umu. Naam. As-Salajatu. jaid. Al-Qahwatu. Naam. Sari'un. Ma mana Sari'un? Eh, apa ya? Cepat. Cepat. Ah, sant. An-Nafidatu. Naam. Naam. Jiddan. Barakallahu fikum. Syukran. Jazakillahu khairan. Pak Ustaz, mau Pak Ustad ya. mau nanya Pak ya. Udah lama saya ingin nanya nomor eh, uh, 28 halaman 28 Halaman 28 uh, eh, Iftah ya eh. Antum buka halaman 28 uh, 26 Ustaz 26 Ya, uh, Ad-Darsul Khamis Iya ini yang Aina Kitabu Muhammadin. Ya, aina kitabu Muhammadin. Ya. Ah, dengan huwa ala maktabil mudarisi. Nah, eh, uh, eh, soalnya apa ini? Mak terjemahnya? Al, uh, eh, uh, mak maksudnya gini Pak Ustaz. Ya. Uh, ala maktabil mudarisi kalau maktabinya ikut uh, huruf jar kan harusnya ala maktabi. Huh? Harf jar tidak berpengaruh dengan alif lam, tidak ada hubungan dengan alif, huruf jar dengan alif lam. Uh. Ala itu mempengaruhi harokat huruf terakhir isim setelahnya umum. Harful jar ala -huh. itu mempengaruhi harokat huruf terakhir. Apa huruf terakhir di sini kalimat maktab itu? Ba. -huh. Maka kasroh ala maktabil mudarrisi. Tidak ada hubungannya dengan alif lam. Tidak sama sekali berpengaruh ke alif lam. Jadi tidak alal maktabil mudarrisi, tidak. Oh, gitu. Karena kalau kalau pakai alif lam al maktabil mudarisi berarti al maktab itu benda yang disifati al mudarisi itu sifat. Maka si, mudaris bukan sifat umum. Alam mudaris tidak bisa menjadi sifat. Guru, guru tidak bisa menjadi sifat. Berarti ini uh, betul ini. Huwa ala maktabil mudarisi, betul itu. Uh, bukan mak maksudnya gini Pak Ustadz ini ya. maktabil mudarisi itu ikutnya uh, penyam, apa penggabungan bukan Pak Ustadz? Uh, al mudarisinya itu berpengaruh dari penggabungan. Uh. Uh-uh. Al mudarisi si sinnya majrur karena dia mudhafun ilaih. Adapun maktabi dia majur karena ada ala ala maktabil. Ala itu harus jar. Masih ingat temu di ini di sebelahnya persis di halaman 25. Iya, cuman kan di atasnya ini ada yeah. huwa alal maktabi gunakan. Ah, karena al maktabi di atas tidak ada tidak ada mudhaf ilaihnya, tidak ada al mudarisnya. Dia berdiri sendiri hmm. alamat al maktabi. Oh, begitu. Ah, lain lagi ya. Ya. ya. Hunaka bukan mudhaf ilaih, bukan. Ya. Oh. cukup. Iya, iya, ya, cukup. Ya, ya semoga. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita persilahkan kembali dua kesempatan di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. Iya, silakan dengan siapa Ibu? Dengan Umu Nisa. Umu Nisa, silahkan. Yang nomor berapa, Pak? Umu Nisa ya. uh, uh, di mana? Sampai di mana tadi ilmu sebelumnya itu? Al-kalimatul jadi. Al-kalimatul jadi. Teruskan Umu, belum selesai singkat saya. Belum oh, iya. selesai ya? Sudah, sudah. Selesai sudah sampai, sampai syariat. Sampai Ah, jumpa. taib idan at-tamrin ar-rabi. Kalau begitu at-tamrin ar-rabi. Latihan keempat. Ulang dari awal lagi. At-tamrin ar-rabi. Rokam wahid ya. Ustaz. Rakam wahid taib. Haqibatu man hadha Naam. هذه آه، حقيبة من هذه Ahsan. <clears throat> الغرفة مفتوح Naam. الغرفة مفتوحة Ahsant. هذا سيارة الطبيب هذه سيارة الطبيب ممتاز هذه مفتاح السيارة هذا مفتاح السيارة أحسنت أين البقرة؟ آه، أين أين البقرة؟ أين البقرة؟ أين البقرة؟ نعم هو في الشارع هو في الشارع أين البقرة؟ هي في السارع Ahsanti. Barakallahu fikum. Syukran. Jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. <clears throat> Untuk selanjutnya kami beri kesempatan satu lagi bagi antum di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ari sekarang. Pak Ari di Cikarang, silakan. Pak Ari li- eh, tamrin al-khamis. Tafadhal. اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. هذا لمحمد وذلك لحامد Baik, Pak Ari dibaca angkanya Pak. Wahid. wah Wahid. واحد Hmm. هذا لمحمد هذا ال- لمحمد نعم. وذلك لحامد Ahsanta. اثنان Isnan. Taib. لمن هذه هذه لياسر Ahsanta. Salasa. ثلاثة Alhamdulillahi. Ahsant. Arba. arba. Lillahi al masyriq wal maghrib. Uh, eh, dibaca harokat kof dan baknya, Pak Ari. al masyriq wal maghrib. Ahsanta. Barakallahu fikum. Syukran. Oh, mau nanya, Ya. Ya. Hakibatu artinya apa, Ustaz? Hakibatu, tas. Tas, ya. Asisan. Nah, taib. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih Bapak Ari di Cikarang. Al-an nadkhul fi darsin jadid. Nah, al-an nadkhul fi darsin jadid. Kita masuk ke pelajaran baru. ad darsu sabi'u. ad darsu sabi'u. Pelajaran ke-7. Pelajaran ke-7. ad darsu sabi'u. Istami' jayidan. Unzuru ilal kitab. Wastami'u jayidan. Unzuru ilal kitab. Antum lihat semua bukunya. واستمعوا jayidan. Dengarkan baik-baik. Man <clears throat> هذه Man هذه هذه aminatu. هذه aminatu. Waman tilka. Waman tilka? Tilka Fatimatu. Tilka Fatimatu. هذه tabibatun وتلك ممرضة mumarridatun. طبيبة tabibatun ممرضة Bagi yang harakatnya agak sulit dibacanya antum kasih harakat. هذه minal hindi wa tilka minal yabani hadhihi minal hindi wa tilka minal yabani <clears throat> hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun من هذا من هذا هذا حامد هذا حامد ومن ذلك ومن ذلك ذلك علي ذلك علي أتلك دجاجة atilka dajjajatun la tilka battatun la tilka battatun kita lanjutkan kita selesaikan sampai akhir ma tilka ma tilka antum lihat halaman eh, uh, 39 <clears throat> ma tilka tilka baydatun tilka baydatun Hadhihi sayyaratul mudarrisi Hadhihi sayyaratul mudarrisi Wa tilka sayyaratul mudiri Wa tilka sayyaratul mudiri Asa'atu abbasin hadhihi Asa'atu abbasin hadhihi لا هذه ساعة حامد لا هذه ساعة حامد تلك ساعة عباس تلك ساعة عباس لا هذه ساعة حامد تلك ساعة عباس ذلك ديك وتلك dajjajatun dzalika dikun wa tilka dajjajatun Baik, nu'aid min al-awwal kita lihat kembali dari awal. Ad-darsus sabi' lihat uh, e, pelajaran ketujuh. Di pelajaran ini antum menemukan satu lagi kata tunjuk yaitu tilka yaitu tilka. Pada pelajaran yang lalu kita telah mempelajari hadza lalu hadhihi dan zalika. Sekarang sebagai penyempurna e, daripada isim isyarah di sini kita temukan tilka. Tilka yang artinya itu. Tilka artinya itu. Dan isim isyarah tilka ini uh, isim isyarah lil muannas untuk perempuan. Tilka isim isyarah untuk muannas untuk perempuan atau benda yang bersifat muannas, benda yang bersifat perempuan. Dan yang kedua, tilka ini dipergunakan untuk isyaratun lil ba'id. Tilka ismu isyaratin lil ba'id Tilka kata tunjuk untuk benda yang jauh. Tilka dipergunakan untuk menunjuk benda yang jauh. Jadi tilka ini e, pertama maknanya itu e, kata tunjuk untuk muannas untuk perempuan atau benda yang bersifat muannas, benda yang bersifat perempuan. Lalu kedua, tilka dipergunakan untuk benda yang jauh Tilka dipergunakan untuk benda yang jauh. Tilka dipergunakan untuk menunjuk benda yang jauh. Dan ini mirip dengan zalika. Zalika dan tilka sama-sama ismani isyaratani lil ba'id. Kata tunjuk untuk benda yang jauh. Zalika dengan tilka. Akan tapi bedanya zalika untuk muzakkar untuk laki-laki atau ismun muzakkar atau kata benda yang bersifat muzakkar. Adapun tilka untuk muannas. Untuk muannas untuk perempuan atau benda yang bersifat perempuan. Fahimtum ya kawan? Baik. Diingatkan kembali mana haza? Haza. Maknanya haza? Ini. ini. Untuk menunjuk benda yang dekat. Dan ini dipergunakan untuk menunjuk benda muzakkar atau muannas? Muzakkar ya akhil kirim. Haza untuk muzakkar. Adapun untuk muannas kita gunakan hadhihi. Ha dan hadhi maknanya sama artinya ini. ini. Apa beda antara hadha dan hadhihi? Hadhihi untuk muannas. Hadhihi untuk muannas, hadha untuk laki-laki untuk muzakkar. Ah di sini tilka, sebelumnya zalika. Zalika dan tilka. Ah. Ma mana zalika atau tilka? Mana yang sama itu. <clears throat> Apa bedanya antara zalika dengan tilka ya kawan? Zalika untuk untuk benda muzakkar, tilka untuk muannas. Yang kedua, zalika dan tilka sama-sama digunakan untuk benda yang jauh. Jauh. Ini kebalikan daripada hadza dengan hadhihi. Fahim Baik. Alan istami' thumma karir. Istami'u thumma kariru. Dengarkan kemudian ikuti sama-sama. Hayya ikhwan. Ad-darsus sabi'u. الدرس السابع Naam, ad-darsus sabi'u. الدرس السابع Man hadhihi? من هذه Man hadhihi? من هذه Hadhihi aminatu. هذه آمنة Hmm, terjemahkan akhi. Man hadhihi? Hadhihi aminatu. siapa Siapa ini ini? ini Aminah Ini aminah. Ahsantum. Wa man tilka? ومن تلك Wa man tilka? ومن تلك Tilka Fatimatu. تلك فاطمة Tilka Fatimatu. تلك فاطمة Terjem ya akhi, antum terjemahkan? dan siapa itu Hmm. itu Fatimah Itu Fatimah. Hai ikhwan. Hadhihi tabibatun. هذه طبيبة Hadhihi tabibatun. هذه طبيبة Wa tilka mumarridatun. وتلك ممرضة Wa tilka mumarridatun. وتلك ممرضة Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. هذه طبيبة وتلك ممرضة Terjem ya akhi? Ini dokter dan itu Perawat. Nah, tadi di sini untuk perempuan apa untuk laki-laki ini? perempuan Perempuan, dokter perempuan dan perawat perawat perempuan. Semuanya menggunakan tak marbutoh dan isim isyarah hadhi dan tilka. Ya ikhwan, hadhihi minal hindi. hadhi minal hindi. Wa tilka minal yabani. Wa tilka minal yabani. hadhi minal hindi wa tilka minal yabani. hadhi minal hindi wa tilka minal yabani. Baik, terjemah anta Ini min? Ini India. Min, mana min? Dari. Al-Hind? India. Terus, istamir? Dan itu dari Jepang. Dan itu dari Jepang, Ahsant. Hai khan Hadhihi tawilatun. Hadhihi tawilatun. Wa tilka qasiratun. Wa tilka qasiratun. Hmm, terjemah ya Ini ini Tawilatun? Ini panjang dan itu ini, ini tinggi dan itu pendek. Pendek. Tawilatun juga bisa bermakna panjang. panjang. Tapi di sini karena orangnya yang dimaksud adalah orang, maka tinggi. <laughs> Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Yang mana yang yang tawilatun? Al-Hind atau al-Yaban? Al-Hind. Ah, alladhi min al-Hind. Hmm. Tapi tidak. Fatimah Aminah. Ya, eh, Aminah. آمنة Amina? La, Mudakkar. muannath atau mudzakkar? صح مؤنث مؤنث مؤنث. مؤنث. هذه طويلة وتلك Lakin قصيرة aswar الصورة هذه غير الصورة هذه لمن هذا gambarnya ini untuk Oh, iya. Nah, kita salah persepsi juga semua ini <laughs> Baik. Tapi di yang cetakan lama tidak ada gambarnya ya? Enggak ada. Nah, tak ada gambarnya adalah itu lebih jelas. Cetakan lama lebih jelas. Oh gitu. Pendek dan tinggi terlihat jelas itu cetakan lama. Cetakan terbaru ini malah justru oh, iya. agak sulit. <clears throat> Masya Allah. Tapi ya istimewa ikhwan, kita teruskan. Man hada? Man hada? Hada hamidun. Hada hamidun. Wa man dhalika? Wa man dhalika? Dhalika aliyun. Dhalika aliyun. Al-ma'na ma'ruf insyaAllah. Maknanya, saya yakin Anda semua paham. Kita lewatkan. Atilka dajajatun. Atilka dajjajatun. Afwan, kita perbaiki uh, nadanya. Atilka dajjajatun. Atilka dajjajatun. La tilka battatun. La tilka battatun. Ma mana dajjajatun? Ayam. Ayam. Battah. Battatun. Bebek. Bebek. Ya. Bebek. Anda lihat gambarnya battatun. Ada gambarnya dicetakkan nama? Ada insyaallah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Ma tilka? Ma tilka? Ma tilka? ما تلك Tilka baydatun. تلك بيضة Tilka baydatun. تلك بيضة Hmm, ma, ma mana ma tilka? apa itu Apa itu? itu telur Itu telur. Nah, tilka di sini berarti menunjukkan benarnya dekat apa jauh ya, ikhwan? ini jauh Jauh. Ahsantum. Haya, hadhihi sayyaratul mudarrisi هذه سيارة المدرس wa tilka sayyaratul mudiri. وتلك سيارة المدير Baik, tarjim anta ya akhil karim. Ini ini mobilnya Mobil siapa? eh, guru Naam, dan itu mobilnya al-mudir. Rektor. Direktur, ah, taib, direktur atau fasal. Ahsanta. Ayo ya, ikhwan. Asa'atu Abbasin hadhihi Asa'atu Abbasin hadhihi La hadhihi sa'atu Hamidin La hadhihi sa'atu Hamidin Tilka sa'atu Abbasin Tilka sa'atu Abbasin Kita sambung لا هذه ساعة حامد تلك ساعة عباس لا هذه ساعة حامد وتلك ساعة عباس tidak ada war situ انتبه اخوان انتبه فراتين طيب الأخير ذلك ديكن ذلك ديك Wa tilka dajjajatun. وتلك Ya, دجاجة sepertinya di sini dibacanya tidak pakai ji, tidak pakai tasdid. Taib, tidak mengapa. Tidak. Antum pilih dajjajatun atau dajjajatun, maaf muskilah. Sekali lagi, ikhwan. Zalika dikun wa tilka dajjajatun. ذلك ديك وتلك دجاجة Taib. Iqra anta ya akhir kirim. Yang awal antum baca. Ah, faham untuk makna ikhwan? Antum paham maknanya? إن شاء الله Ada pertanyaan mengenai makna kalimat? ما في مشكلة Ma fi muskilah? Taib. Man hadhihi Nah. hadhihi aminatu. Ah, aminatun o aminatu? Aminatu. Aminatu. Ahsan. Wa man tilka tilka Fatimatu. Jayid. Hadhihi tabibatun. Naam. Wa tilka mumarridatun. Ma mana tabibatun? Dokter perempuan, Wa ma, wa ma ma'na mumarridatun? perawat perempuan. Ahsan. Hadhihi minal hindi wa tilka minal yabani. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Taib. Man hadha? Hadha Hamidun. Wa man dhalika? Dhalika Aliyun. Taib. Atilka dajjajatun? La tilka battatun. Taib. Yakfi. Istamir anta akhir kirim. ما تلك تلك بيضة Ahsan. هذه سيارة المدرس وتلك سيارة المدير جيد ما معنى بيضة تلور تلور نعم أساءة عباس هذه لا هذه ساعة حامد تلك ساعة عباس جيد ذلك ديك وتلك دجاجة أحسنت بارك طيب نعيد من الأول أنت يا أخي الكريم أنت يا فرهين man hadha man hadhihi afwan nah nah min al-awwal dari pertama man hadhihi hadhihi aminatu wa man tilka nah tilka fatimatu jaid hadhihi tabibatun wa tilka mumaridatun sekali lagi akhi aid hadhihi tabibatun wa tilka mumaridatun taib hadhihi minal hindi Watilka minal yabani. Sekali lagi, watilka. Watilka minal yabani. Ahsan. Minal yabani. Taib. Hadihi tawilatun watilka qasiratun. Ahsan. Man hada? Hada hamidun. Naam. Waman waman dalika? Dalika aliyun. Ahsan. Atilka dajajatun? La. tilka battatun ما ما معنى بطة bebek بيبك أحسنت استمر أنت يا أخي ما تلك تلك بيضة أحسنت هذه سيارة المدارس sekali lagi ya أخي هذه سيارة المدارس رأينا لتسديد مدرسي هذه سيارة المدرس نعم وتلك سيارة المدير أحسنت أساعة عباس هذه نعم لا هذه ساعة حامد تلك ساعة عباس جيد ذلك ديك وتلك دجاجة أعيد يا أخي مرة أخرى ذلك د... ذلك ديك وتلك دجاجة ما شاء الله تمام أحسنت بارك الله فيك طيب آه، نفتح المجال للمستمع Taib, Ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja, kami persilakan untuk antum di line 8236543 untuk kesempatan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, silakan dengan siapa Ibu? Dengan Ibu Endang. Silakan. Bu Endang, silakan dibaca dari awal Bu. Iya. Abar susabi man hmm. hazihi nah. hazihi aminatu. Ahsan. Wa man Tilka Fatimatu. Jadi na tilka? Itu. Itu. Untuk perempuan untuk laki-laki Bu Endang Untuk tilka. Mu'anas. Untuk Ah, sant Stamiri, teruskan. Hazihi batun wa tilka mumarridotun. Sekali lagi umum. <clears throat> Hazihi batun wa tilka mumarridotun. Mumarridotun. Mumarridotun. Raknya tidak dipanjangkan. Stamir, Stamiri. Stamiri. Hadhihi minal hindi wa tilka minal yabani. Ahsant. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Ahsant. Man hadha? Hadha hamidun. Wa man zalika? Zalika aliyun. Baik, Umu ada yang ingin ditanyakan makna kalimat? Enggak ada Ustaz. Baik, ahsanti. Barakallahu fikum. Syukuran. Ya. Syukuran. Cukup. Syukuran Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami persilakan di 8236543 kesempatan untuk antum e, untuk membaca Darsus Sabi pada kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum. Halo. Halo, iya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam Warahmatullah. Silakan dari mana Ibu? Dari Ibu Ita. Silakan di mana? Eh, Ita ada bukunya, Bu? Ya, ada, Ustaz. Ya, silakan. Uh, sambung yang tadi. Iya atilka dajajatun na'am la tilka batatun batatun batatun ma mana batatun bebek bebek ahsan ma tilka na'am tilka baidotun jayid rotul muda risi, watilka saya rotul mudiri diterjemahkan umum apakah ini mobil apakah, sebentar apakah eh sorry eh maaf Uh, ini mobil guru nah. dan itu mobil direktur. Ahsan. Asa atu abbasin hadhi, nah. La sa atu hamidin. Tilka sa ati, tilka sa atu abbasin. jadi dalika dikun. Panjang dalamnya. Oh ya. dalika dikun watilka dajajatun. Mumtaz, barakallahu fikum. Ada yang tanyakan Ustaz, Mau tanya Ustaz. Ya. Uh, pertama saya ketinggalan arti maksuru. Itu apa ya Ustaz? Mak, uh, eh, maksuru. Yang halaman 14, heeh. Uh. 14, subhanallah. Kita kembali ke Mas Iftah 14 ya, Khi. Atau tabaa al-Qadimah, yang lama. Pecah itu ya. 14. Terbuka ya Ustaz. Halaman 14. Yang di dalam kotak, yang kata-kata baru. Uh, sedang saya cari halamannya. 14. Hmm. Eh. Ada yang mana? Oh, maksur. Iya. Pecah atau patah. Oh, patah. Maksurun pecah atau patah. Pecah atau patah. Baik. Nah, terus satu lagi Ustaz, ya. kalau untuk kamus bahasa Arab yang bagus itu eh, yang mudah untuk eh, apa orang awam gitu, yang untuk pemula apa ya Ustaz? Untuk pemula yang anak tahu itu kamus Mahmud Yunus. Mahmud Yunus. Mahmud Yunus itu tidak terlalu Eh, tidak terlalu besar tapi itu mengandung kalimat-kalimat atau kata-kata yang populer sehingga hmm. mungkin itu pantas dimiliki oleh setiap muslim. Oh gitu Ustaz. Hmm. cukup ya, Ibu. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu uh, atau dua kesempatan bagi antum di 8236543. Dan diminta ini Ikhwan, bawa nah, ini, <laughs> Kami persilakan kembali di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan aksi apa ini? Dengan Satria di Nalogong. Oke, Pak halok, Satria. Satria. Johan alhamdulillah. Masya Allah. Sudah lama nggak ada restoran antum nih? Iya, susah masuk Asat. Nah, baik. Iya. Ah, Satria, antum baca uh, dari awal. Man hada? Iya. Man hadihi, afwan, bukan man hadi. Man hadihi. Nah. Hadihi aminatu. Nah. Wa man tilka tilka Fatimatu. Nah hadihi tabibatu wa tilka mu hadihi tabibatun kamu marri mumarridatun jaid hadihi minal hindi watilka minal yabani ahsant hadihi tawilatun watilka tilka qasiratun ma hmm, mana tawilatun tinggi Kosi qasiratun pendek ahsant man hada hada hamidun nah. wa dalika dalika aliyun. Naam. Atilka dazazatun. Ait ah, ya Satria, atilka. Atilka dazaza. Dajajatun. Atilka dazazatun. Naam. La, tilka battatun. Uh, eh, sekali lagi. La, tilka battatun. Ahsan. Ahsan, teruskan. Ma tilka. Naam. Tilka baydotun. Ahsan هذه سيارة المدرس نعم. وتلك سيارة المدير أحسنت الساعة عباس هذه لا هذه ساعة حامد تلك ساعة تلك ساعة عباس جيد ذلك ديك وتلك دزازة طيب جيمnya sekali lagi ah Satria Wa- ذلك watilka dadadatun. Uh, ah, ah, jimnya sedikit kurang jat ja, ja, jajatun. Baik, jajajatun. Santai, Ada soal? Ada pertanyaan? Cukup. Cukup. Cukup. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Di belakang Aksatria satu lagi bagi Anda yang akan membaca ya dari Sabi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ah, Nah, yang terakhir <laughs> ya. silakan. Silakan. Iya. Silakan. Dari silakan. Ya. Man haza? Hah? من هذه من هذه طيب هذه هذه آمنة نعم ومن تلك نعم تلك فاطمة جيد هذه طبيبة وتلك ممرضة Jangan ditahan sore, mumarridat, dilepas. Watilka mumarridatun. Baik. Hazihi minal hindi, watilka minal yaban. Sekali lagi umu, watilka. Minal Yaban. Yabani. Minal Yabani. Baik. Hazihi tawilatun wa tilka qasiratun. Man haza haza hamidun. Jaid. Wa min zal wa man zalika. Naam. Zalika aliyun. Jaid. Atilka dajajatun. Jaid. La tilka <clears throat> basuratun. Afwan sekali lagi la. La tilka battatun. Uh, eh, Toknya pendek. Batatun. La tilka battat. Battatun. jaid Istana. Ma, til, ma tilka. Tilka baydatun. Naam. Hazihi sayyaratu. Sa. Sayyaratu. Hazihi sayyaratu mudirri. Mudarrisi. Naam. Mudarrisi. Wa tilka sayyaratu mudirri. Naam. As-sa'atu abbasin hadihi. As-sa'atu. As-sa'atu abbasin hadihi. Zaid. La hadihi sa'atu hamidin. Naam. Tilka sa'atu abbasin. Naam. Zalika dikun Watilka dajajatun. Baik, barakallahu fikum. Cukup. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, uh, kita tutup untuk dari telepon. Kita ada kesempatan Ustaz untuk beberapa Tepat. pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Ya. Dari Umu Zainab di Cikarang. Ya. Ustaz yang benar asyamsu jamilun atau jamilatun Ustaz? Asyamsu jamilatun karena antum lihat di Al-Qur'an hmm. wasyamsu wasyamsi waduhaha. Nah, berarti karena ha jadi situ kembali ke ya? asyams, maka nah. dia muannas. Maka hadhihi Syamsun atau asyamsu Jamilatun. Nah, wallahu a'lam. Baik. Terus selanjutnya dari Abu Fahmi. Uh, Ustadz untuk latihan nomor lima uh, yang bunyinya liman hadhihi dan hadhihi li yasirin nah. kok uh, pakainya hadhihi bukan hadha. Mm, Halam berapa? Yang tadi yang uh, uh, ikra waktub hadha li nah. Muhammadin. Wadhalika liman, liman hadhihi kemudian hadhihi liyasirin. Eh, kenapa pakainya hadhihi bukan hadha begitu? Karena hadhihi itu kembalinya ke benda yang ditunjuk. Jadi di sini tidak ketahui ya. Iya, bukan kembali ke yasir. Hmm. Nah, jadi punya siapa ini? Ininya itu bukan kembali ke yasir. Jadi dia menggunakan hadhi. Mungkin benda yang ditunjuk itu oleh penanya ini adalah mobil, benda mobil. yang bersifat muannaf ya bisa ya. as-sayyaratu bisa asatu antum ini ya, antum saja, ya? Eh, antum takdirkan lah bagaimana ya. itu bisa juga kalau misalnya bendanya mudzakkar ya hadza saja iya, liman iya, ya, hadza ya. ya. Demikian untuk Abu Fahmi. Kemudian untuk selanjutnya dari Patoto di Ciracas. Ustaz di halaman 33 tertulis liman hadhihi hadhihi li Khalidin. Eh, sebentar anda lihat dulu halaman nah, berapa? tiga puluh tiga Kemudian di halaman 37 tertulis hadza li Muhammadin. Apa perbedaan dari eh, penggunaan hada dan hadhihi di kedua tempat Baik. tersebut? Seperti jawaban yang uh, soal ya? berikut soal yang tadi Abu Fahmi tadi. Ya. Hadhihi tadi kembali ke benda yang ditunjuk. Maka tergantung penanya kalau benda yang ditunjuk itu muzakkar maka dia menggunakan hadza liman hadza. Kalau benda yang ditunjuk muannats maka dia menggunakan liman hadhihi. Hmm. Paham Tom? Iya. Baik. Nah, kemudian dari Bakrin di Cibarusa, Ustadz, mengapa nama perempuan Doma ya, sedangkan nama laki-laki domatein? Contohnya Fatimah. Nah, nanti, tidak semua nah. nama ada nama-nama laki-laki juga tidak tidak dengan nah. Nah. Hamzatu bukan Hamzatun tapi nanti insya Allah babnya insya Allah bab akan, akan nanti di ya. di hmm. bagian-bagian akhir buku ini insya Allah nah. sabar sedikit. Baik, cukup Ustaz. Baik, syukran. Uh, Alhamdulillah hari ini sudah kita baca Ad-Dars As-Sabi' dan insyaallah eh, dengan izinnya kita akan baca latihan-latihan pada pertemuan berikutnya. Sekali lagi dengan tidak eh, bosan-bosannya ana mengingatkan untuk murajaah. Dan sekali lagi tadi ana sudah peringatkan untuk mengerjakan soal-soal yang diminta untuk ditulis. Memang tidak tidak terlihat oleh ana bagaimana apa namanya kemajuan antum tapi antum nanti bisa lihat sendiri kemajuannya. Antum kalau antum rutin mengerjakan PR-PR yang e, diminta untuk ditulis seperti ikra waktu tadi misalnya, baca dan tulis. tulislah. Antum sudah baca. Nah, sekarang giliran untuk ditulis. Karena yang ana ingatkan dari awal bahwa pembelajaran bahasa Arab itu di sini kita menggunakan cara yang e, mengusahakan agar menyeluruh kemampuan bahasa antum semuanya antum kuasai mulai dari istimewa mendengar lalu al-muhadatha berbicara, kemudian al-qiraah membaca, lalu al-kitabah menulis. Maka e, memang tidak terlihat al-kitabah antum di ana, tapi e, kalau antum bisa maka antum cek antum kalau sudah antum kerjakan halaman-halaman sebelumnya, antum cek halaman pertama antum tulis lalu lihat halaman terakhir antum yang antum kerjakan sekarang ini. Antum insya Allah akan temukan perubahan yang signifikan, perubahan yang insya Allah e, berpengaruh besar. Nah, insya Allah e, nanti ke depan nanti antum kalau antum sering mengerjakan maka akan bertambah kemajuan-kemajuan yang antum lihat. Demikian dari ana. E, mohon maaf jika ada kesalahan.